Terakhir tentang Al-Asma'ul Khamsa, ya, isim-isim yang lima. Yakni terkait dengan tanda ikrat wawu, tanda rofa wawu sebagai ganti dari bomah, yakni berada pada isim-isim yang lima tersebut. dan pada asmaul asmaul khamsah tersebut tanda wawu untuk rofa itu bisa berlaku ya, dengan beberapa syarat yang kemarin sudah disebutkan dijelaskan syarat yang pertama sampai dengan syarat yang keempat ya. jadi isim-isim yang lima al-asmaul khamsah itu rofa dengan wawu jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Yang pertama, lafat isim atau al-asmal khamsah tersebut adalah lafat yang mufrad. Artinya bukan bentuk musanna dan juga bukan jamak. Sehingga kalau nanti bentuknya musanna maupun jamak, maka tidak berlaku ya, tanda rofa dengan wawu. Kemudian syarat yang kedua, ya, asmaul khamsah tersebut, ya, bentuknya itu bukan bentuk tafsir, ya, jadi bentuk yang mukabbar, ya, mukabbar artinya bukan bentuk yang tafsir, bentuk yang asal, bentuk yang biasa. Sehingga ketika isim-isim tersebut nanti dibentuk menjadi tafsir, maka tidak berlaku ya, tanda rofa dengan wawu. Jadi nanti kembalinya pada hukum asalnya itu rofa dengan bomba. Kemudian syarat yang ketiga, isim-isim yang lima tersebut keadaannya sebagai mubal. Ya, sebagai mubal, Artinya tidak berdiri sendiri, tidak satu kata sendirian, tapi dia menjadi mubal, diidofahkan pada isim yang lain. Ya. Sehingga nanti tanda rofaknya itu dengan wawu. Adapun kalau tidak menjadi mudhaf, ya, maka kembali ke asalnya ya, tanda rofaknya dengan dhamma. Kemudian cara yang keempat masih terkait dengan mudhaf atau idofah tersebut. Jadi asmaul khamsah dia idofahnya pada selain dari yang mutakallim. Ya, mudhaf tapi pada selain dari ya mutakallim. Kalau mudhafnya pada ya mutakallim maka rofaknya itu tidak dengan waw. Jadi empat syarat ini dan kemarin sudah disebutkan dibahas dibaca ya, harus dipenuhi oleh kesemua dari asmal hamzah tersebut. Ya. Salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak berlaku. Ya tanda rofa dengan wawu. Jadi tandanya balik kembali pada tanda yang asal. Kemudian masih ada dua syarat yang berikutnya yang disebutkan Syekh dalam syarahnya beliau ini. Hanya saja untuk kedua syarat yang berikutnya ini nanti tidak untuk semuanya, tidak untuk semua kelima isim tersebut tapi hanya salah satu dari yang lima itu tadi. Jadi kalau empat syarat yang sudah dibahas, yang sudah dipelajari, itu untuk semuanya, untuk kelima-limanya. Asmal khomsah, semuanya, lima-limanya. Itu empat syarat. Kemudian untuk syarat yang kelima dan juga yang keenam, itu hanya untuk salah satu dari asmal khomsah tersebut. Ya, dijelaskan di sini. Ya. khom itu syarat yang kelima. Antakuna fu khaliyatan minal mimi. Ya, fu, ini salah satu dari asma khamsah yang disebutkan kemarin ya. Fu, ini keadaannya apa? Khaliyatan minal mimi. Uh, bebas dari mim, artinya tidak bersambung dengan mim, tidak diikuti mim. Ya, khaliyah ini bebas, lepas. Bebas atau lepas dari mim ya, tidak ada mimnya Wahad hadha syartu khasan bi fu dan syarat ini khusus untuk lafat fu saja ya, syarat ini khusus hanya untuk lafat fu saja tidak berlaku untuk yang lainnya tidak berlaku untuk abu aku hamu maupun zu tapi hanya untuk fu itu saja jadi fu itu tidak ada mimnya kenapa li'annahu yujadu lughatun yaj'aluna badalal wawi miman karena di sana didapati satu bahasa satu lafaz yang mereka menjadikan ganti pada wawu tersebut berupa huruf mim ya, jadi dalam satu lafaz satu di antara eh, kata-kata e, dalam bahasa Arab adalah lafaz fu cuma dengan wau ya. Nah, diantaranya nanti wau ini nanti akan diganti dengan mim sehingga menjadi famun, famun, fam ini. Jadi tidak dengan wau tapi dengan mim. satu lapat, satu kata yang dijadikan wawu itu digantikan oleh mim. Fayuqalu ya, sehingga dikatakan in fataha famuka. Ya, famuka. Fam dengan mim ya. Mulutmu terbuka. Ya. In fataha famuka, mulutmu terbuka. Jadi di sini dengan mim pada rapat fam famu dengan mim. Tidak dengan wawu. Nah, kalau dengan mim, maka dia tidak dengan wau Di situ famuka dengan bomba. Famuka dengan bomba. Tidak dengan wau ini. Wala tahu dan jangan engkau katakan infataha famuka. Ya. Keliru kalau mengatakan ada min kemudian ada wau Ini keliru, tidak tepat, tidak benar. Ya. Salah. Kalau sudah dengan min, ya eh, sudah. ya tandanya tidak dengan wawu, tapi kembali ke tanda asalnya. Dia ya, dengan wawu ketika memang itu tidak ada min, Fu, hanya fa, kemudian diikuti wawu itu tadi. Tidak ada minnya. Wataku nu isman mufradan marfu'an bidom mati Sehingga dia itu menjadi ism mufrad yang marfu dengan bomma. Jadi famu tadi ini isim yang mufrad ya, famun kalau tidak idofah ya pamun. kalau idofah pamuka. ini isim mufrad yang marfok dengan dhammah tanda yang asli artinya sama ya, maknanya sama mulut pamun ataupun fu tadi sama tapi satu lafaz dengan min dan lafaz yang lain dengan Wow itu tadi nah yang termasuk asal khamsah yang berlaku hukum tanda rofa dengan wawu ketika itu dengan wawu tidak ada mimnya kalau lafat itu dengan mim maka dia tidak berlaku yang tanda rofa dengan wawu dia ya, kembali ke asalnya tanda rofa dengan bomba jadi ini syarat yang kelima khusus pada kata pu. Hmm. Jadi kalau dikatakan khusus pada pu berarti tidak berlaku pada yang lain. Ya. Abu, aku tidak berlaku demikian. Yang berikutnya asar asyar itu syarat yang keenam. Khasun aidan antakuna zu bima'na sahibin. Ini juga khusus. Syarat yang keenam ini juga khusus. Pada lafaz zu. Tidak pada yang lain tidak pada abu, aku, hamu maupun fu, tapi hanya pada lafaz du. Bagaimana? Antakuna du bima'na sahibin, yakni lafaz du tersebut itu keadaannya atau dia itu bermakna sahib. Jadi du yang termasuk asmal khamsah tanda rofaknya dengan wawu itu ketika zu itu bermakna sahib. Sahibun atau sahib. Apa sahib? Yang memiliki, yang mempunyai. Jadi zu yang bermakna sahib, yang bermakna memiliki atau yang mempunyai, itulah yang termasuk asmal khamsah yang tanda rofanya dengan wawu. Kenapa? Ihtirazan min zu allati bimakna alladhi. Ini sebagai pembeda ya, dengan zu yang bermakna alladhi Jadi di sana ada ya, dalam satu penggunaan zu itu artinya alladhi bukan sahib. Ya. Kalau zu contohnya kemarin zu malin artinya apa? Sahibu malin yang mempunyai harta. Ini yang mempunyai makna sahib. Jadi du malin maknanya sahibu malin yang mempunyai harta. Du ilmin maknanya sahibu ilmin yang mempunyai ilmu. Du khuluqin maknanya sahibu khuluqin yang mempunyai akhlak dan demikian seterusnya. Jadi ini zu yang bermana sahib. Dan ini yang termasuk asmal khamsah yang tanda rafanya dengan wawu. Adapun penggunaan zu yang bermakna allazi maka ini tidak termasuk. Jadi di sana ada zu tetapi dia maknanya apa? Allazi. Allazi isim mausul ya. Hmm. Lianna tayyi tayyun Lianna tayyun يستعملون ذو bimana alladhi. Karena ya, tayyun ini nama ya. ya, satu kabilah ya. Kabilah tay. Satu kabilah di bangsa Arab ya. Kabilah tayyun. Tay. Mereka menggunakan lafaz du itu dengan makna alladhi. Jadi ada kabilah, itu kabilah toy. Mereka menggunakan lafaz zu tersebut tetapi untuk makna alazi bukan makna yang sahih tadi Qala syairuhum berkata salah satu penyair mereka dari kabilah Qay tadi dalam salah satu syair mereka fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri dhu hafartu wa dhu tawaitu maka sungguh air itu adalah ma'u abi, air ayahku, wajaddi dan kakekku. Wabi'ri dan sumurku, zu hafartu, yang aku gali. wazu zu sawaitu, dan yang aku beri batu. Sumur, apa, dindingnya dikasih batu ya, untuk ya supaya bisa tetap terjaga sumurnya. Ya. itu, itu maksudnya membatui, artinya membuat dindingnya dari batu, dengan batu. Hmm. Zu hafar tu wadu du itu. Itu jelaskan di sini. Asyahidu qawluhu, syahidnya adalah ucapan penyair tersebut. Zu hafar tu bimakna Allah di hafar tu. Zu hafar tu itu maknanya adalah Allah di hafar tu. yang aku gali. Wadu zu itu bimakna alladhi itu ya, yang aku batu tadi, yang aku beri batu pada dindingnya tadi. Jadi dalam syair ini, zu itu bermakna al-lazi. Nah, zu yang bermakna demikian, maka ini tidak termasuk dari al-asmul khamsah tadi yang tanda rofaknya dengan wawu. Jadi yang termasuk al asmaul khamsah tanda rofaknya dengan wawu itu pada zu yang bermakna sahib. Izan. Oh, untuk catatan kaki di bawah itu alamat dari syiar tersebut ya. Artinya syiar tersebut bisa dijumpai dalam kitab-kitab yang disebutkan di bawah itu ya. Al-Baitu li sinani li sinana binil fahli at-ta'i. Ya. Jadi bait syair ini karya atau ucapan dari Sinan bin Al-Fahal At-Ta'i dari suku Ta'i tadi, dari kabilah Ta'i tadi. Waqad dhakarahu Abu Taman fi hamasati, humasatihi. Dan sungguh Abu Taman telah menyebutkan dalam humasahnya jilid 1 halaman 231 kemudian wa amali Ibn syajari wa al mufattal wa syarhil wa syarhil tafsir ini nama-nama kitabnya jadi rujukan dari syiar tersebut Kemudian lanjutan penjelasannya. Idan fasyuru fasyurutu sittatun. Jika demikian, syarat-syarat itu ada enam. Syarat-syarat al-asmaul khamsah, tanda rofanya dengan wawu, ada enam. Arba'atun mustarikatun. Empat itu bersama-sama untuk semuanya, untuk kelima isim tersebut. Watnatani khasatun. Dan dua syarat itu khusus. Yeah satu untuk fu dan satu untuk zu tadi. Khusus untuk itu. Empat syarat yang mustarikah yang bersama-sama untuk semuanya apa? Antakuna mufradatan. Jadi keadaan isim-isim yang lima tersebut itu mufrad. Yakni bukan musanna dan bukan jamak. Kemudian mukabbaratan. Yakni bentuknya mukabbarah. Bukan tasghir. Bukan bentuk tasghir. Kemudian mudafatan ya, susunannya idofah diidofahkan pada isim yang lain sebagai mudof kemudian idofataha ila ghairi ja'il mutakallimi kemudian idofahnya tersebut itu pada selain dari ya mutakallim idofah pada selain dari ya mutakallim ini empat syarat yang mustarikah yang bersama-sama kemudian yang berikutnya antakunafu fu khaliyatan minamimi syarat yang khusus ya. Ya ini apa? Fu itu keadaannya bebas dari mim, tidak ada mimnya. Wa antakuna zu bimakna sahibin dan zu itu bermakna sahib. Ini. Ya. ini empat syarat ditambah dua syarat, jadi ada enam syarat semuanya. Takulu matalan engkau katakan mis misalnya Ja'ani zumalin Datang kepadaku orang yang mempunyai harta, berharta. Du di sini sebagai fa'il ya, dia marfo dengan wau Kenapa? Karena di, di sini du bermakna sahib. Fa'in kulta jika engkau mengatakan ja'ani zamalin. Za dibaca dengan za dengan alif. on itu keliru, itu salah walau kulta dan jika engkau mengatakan ja'ani zu ya, tanpa wawu ya hanya doma zu, zu dan hanya di doma tanpa ada wawu zu malum hadap wawa engkau hilangkan engkau buang wawunya wa tahabi doma dhammati dan engkau jenis dengan doma atau on itu kalau itu keliru itu salah ja'ani zu malum seperti ini keliru ini salah Kenapa? Karena wawunya hilang. Kemudian itu dirofakan dengan doma, itu tidak benar. Yang benar ada wawu dan wawunya itu sebagai tanda rofaknya. Zumalin. Ini kesimpulan tentang al-asmul khamsah tersebut. Kemudian yang berikutnya tentang wawunya sebagai tanda rofak disimbolkan di sini. Idan al wawu takunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Wau itu menjadi tanda untuk rofa pada dua tempat. Ya. Ini ada yang tidak tercetak ya. Al awal yang pertama fi jam'il mudzakkar salim. Pada jamak mudzakkar salim. Kemudian atani yang kedua fil al khamsati pada isim-isim yang lima. Asani. Ini juga tidak berbeda. Wahia allati addahal mu'allifu rahimahullah. Dan itulah yang dianggap disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Yang diperhitungkan oleh mu'allif ada dua tempat di mana wawu itu menjadi tanda untuk rofa pada jamak muzakkar salim dan pada الأسماء الخمسة Ada yang ditanyakan dari ini? tadi yang awal tadi juga mungkin kalau yang belum tertulis ya Asyartul Qamisu dan Asyartul Sadisu yang eh, belum tercetak Asyartul Qamisu syarat yang kelima antakuna fu khaliatan minal mimi itu ada ya kosong ya itu tulisannya ini yang tidak tercetak ya asyartul khamisu syarat yang kelima antakuna fu khaliatan minal mimi Kemudian yang keenam, asyartus sadisu. Ini juga tidak tercetak mungkin sebagian. Tadi pada zu, ya, asyartus asyartus sadisu khasun aidan antakuna zu bima'na sahibin. Itu awalnya ada ini asyartus sadisu. Terlewatkan tadi. <clears throat> tidak ada, kita lanjutkan pada asilatun, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pembahasan ini tadi ataupun sebelumnya. Takunul wawu alamatan liraf'i fi salasati mawadhi'a. Wawu itu menjadi tanda untuk rafa pada tiga tempat. Mahia, apa dia? Apa itu? Wallahu alam mungkin ada kekeliruan di sini tapi kemudian diralat pada ucapan berikutnya. Al-wawu alamatan lirafi fi mawdi'aini. Wawu itu menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Fi am salatatin pada dua atau tiga. Pada dua tempat atau tiga tempat. Tadi yang di awal disebutkan fi salatati a tiga tempat. Tapi pada ucapan yang berikutnya fi mawdi'aini pada dua tempat kemudian dipertegas lagi fi mau bi'aini amsalah setin pada dua tempat ataukah tiga tempat mau bi'aini pada dua tempat ma huwa dalilu apa itu dalilnya at-tatabbu'u wal istiqra'u tatabbu' dan istiqra' Mahuma, apa keduanya apa kedua tempat itu yang menjadi apa tadi tanda rafa dengan wawu jam'ul mudzakkar salimu jamak muzakkar salim wal asmal khamsatu dan asmal khamsah. Ma huwa jam'ul muzakkar salim? Apa itu jamak muzakkar salim? Huwa ma dalla ala thalathatin fa aksara. Yani isim yang menunjukkan jumlah tiga ataupun lebih ma'a salamati bina'il mufradi dengan selamatnya bentuk mufradnya dengan utuh ya tidak berubah pada bentuk mufradnya au atau ma jumi'a wawin wa nunin au ya'in wa nunin atau isim yang dijamakan dengan wawu dan nun atau dengan ya dan nun ya. jadi bentuknya utuh dari bentuk mufradnya Kemudian ada penambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Hmm. Kita ya. dulu contohnya. Intasara muslimuna. Ya. Orang-orang Islam itu mendapat pertolongan. Ya. Al-muslimuna ada jam'u mudakkarin salimun. Kata al-muslimuna ini apakah dia jamak muzakkar salim? Naam, Ya. Kaifa? Bagaimana? Bagaimana dia bisa disebut sebagai jamak mudzakkar salim? Al mufradu muslimun. Bentuk mufradnya adalah muslimun. Adif wawan wa nunan. Tambahkan wawu dan nun. suara al muslimuna sehingga menjadi al muslimuna. Bentuknya tidak berubah, tetap hanya menambahkan wawu dan nun. Maka yang demikian disebut jamak mudakar salim. Baik. Untuk yang berikutnya kita lanjutkan pada salat insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah. Yang berikutnya Al asmaul khamsatu isim-isim yang lima. Mahia apa dia? Apa itu? Abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa malin. Kelima isim ini yang disebut dengan al asma al khamsa. Jumlahnya lima. Yustaratu li'irabi hadhihi al-asma'il khamsati bil wawi disyaratkan i'rab pada isim-isim yang lima ini dengan wawu apa syaratnya? Sittatu syurutin ada enam syarat antakuna mufradatan ya, keadaannya mufrad ya, bukan musanna dan bukan jamak mukabbaratan ya, mukabbarah yakni bukan bentuk tasghir ya, bukan bentuk kecilnya mudhafatan keadaannya idhafah sebagai mudhaf diidhafahkan pada isim yang lain idhafataha ila ghairi ya'il mutakallimi idofahnya tersebut ya, pada selain dari ya mutakalim. Jadi kalau idofahnya pada ya mutakalim maka tidak memenuhi syarat. Berarti bukan dengan wawu tanda rafa'nya. Jadi idofah tetapi idofahnya pada selain dari ya mutakalim. Wa antaku nafu khaliyatan minal mimi. Dan syarat yang berikutnya pada lafadz fu dia bebas dari min ya, keadaannya itu bebas dari min tidak dengan min ya, bukan famun tadi ya bukan fam atau famun tidak ada minnya. kemudian syarat yang berikutnya antakuna du bimakna sahibin zu ya, salah satu dari isim isyarah yaitu du ini bermakna sahib yakni yang memiliki atau yang mempunyai jadi empat syarat untuk kesemuanya, untuk kelima event-event tersebut. Kemudian satu syarat untuk full, khusus untuk full, dan satu syarat khusus untuk full. Nuri Nuridu Kita inginkan satu contoh. Satimu fihi asyurutu. Yang mana syarat-syarat itu sempurna badannya satu contoh yang memenuhi empat eh, memenuhi kesemua syarat tersebut terutama yang empat tadi ya yang empat yang sama-sama tadi contohnya jaa ka eh, saudaramu datang jaa fi'lun maudin adalah fi'il maudhi aku fa'ilun marfu'an bil wawi aku dalam kalimat ini sebagai fa'il sehingga dia marfu' tandanya dengan wawu tanda marfoknya tanda rafaknya itu dengan wawu niyabatan anil dhammati sebagai ganti dari dhammah kenapa li'annahu minal asma'il khamsati karena dia lafaz aku tersebut termasuk isim-isim yang lima termasuk al asmaul khamsah memenuhi syarat-syarat yang ada tadi dia mufrad ya kemudian mukabbarah mudaf dan mudaf pada selain dari yang mutakallim berikutnya a'rid i'rabkan satu ayat di surah Yusuf ayat yang ke-94 kemarin sudah disebut walamma fasolatil airu Qala abuhum Dan ketika ya, kafilah itu, rombongan itu berangkat, berpisah atau berpisah oleh berangkat, ber pergi, fasol, fasola. Qala abuhum, ayah mereka berkata, dan nanti bisa dibuka di surah Yusuf secara lengkap di sana. Erapkan kalimat atau ayat ini. Ya. Terutama mungkin di sini. Qala abuhum. Karena yang dijelaskan mulai dari situ ya. Qala pada lafaz qala ini fi'lun maudin mabniyun 'alal fathai Qala itu fi'il madhi. Mabni dengan fathah. Ya, huruf akhirnya fathah. Dia mabni keadaan tetap seperti itu dengan fathah. Ya, tidak berubah-ubah. Qala. Kemudian abuhum fa'ilun. Kenapa? Li'annahu sadara minhu al-qawlu. Fahuwa fa'ilun. Disebut fa'il karena, karena dia itu ya saudara minhu al qaulu saudara minhu al qaulu jadi al qaul ucapan ini perkataan ini munculnya darinya pembicaraan tentang e, pembicaraan yang ada dalam kalimat itu muncul dari lafaz tersebut ya. sehingga dia disebut dengan fa'il fael ya. fa'il tersebut marfu'un ya marfu' wa alamatu raf'ihi al wawu dan tanda rafa'nya al wawu dengan wawu itu al wawu ya bukan al wawa niyabatan ani dhammati sebagai ganti dari dhammah di fa'il itu marfu' kemudian tanda rafa'nya dengan wawu sebagai ganti dari dhammah li'annahu minal al khamsati karena dia itu termasuk al asma al khamsah wa abu mudhafun dan Lafat abu itu mudhaf wa hum lafat hum mudhafun ilaihi jadi abu di sini mudhaf dan hum itu mudhaf ilaihi memenuhi syarat-syarat yang ada empat syarat yang ada ya karena yang tadi untuk semuanya kan empat syarat itu ya jadi semuanya terpenuhi dalam Lafat ini abu sehingga dia rofa dengan wawu berikutnya. Idza qala rajulu, jika ada orang yang mengatakan qala ukhayyuka li saudara kecilmu berkata kepadaku. Jadi kalau saudara kan akun. Kemudian dibentuk tasghir menjadi hmm. ukhayyun menjadi ufayun untuk keakhiran mengikuti fazon apa? Fu'ailun Fu'ailun mengikuti bentuk mengikuti wazon Fu'ailun ini bentuk tasbih ya, yang menunjukkan jumlah kecil jadi mungkin di situ bisa berarti ukuran atau juga bisa menunjukkan uh, kasih sayang <clears throat> ufayun Hmm. Jadi ukhayul bentuk takhir dari akhun. Kemudian diidofahkan. Ukhayul diidofahkan pada kaf menjadi ukhayuka. Kalau akhun diidofahkan menjadi akuka. Asalnya akhun. Ya, atau kalau dia tidak mudof ya, kalau tidak mudof itu akun. Tapi kalau mudof menjadi akuka. Tapi bentuk tasgirnya itu ukhayyun. Ketika menjadi mudhaf menjadi ukhayyuka. Hadihi musagharatun. Ini adalah musaghar bentuk tasgir. Jadi maknanya ya saudara kecil. Wa min asy-syuruti an takuna mukabbaratan dan di antara syarat-syaratnya, syarat-syarat tadi, al-asmul khamsah, tanda rofanya dengan wawu, adalah apa? Keadaannya itu mukabbarah, bukan musyaghharah, bukan tasghir. Hasanan. Baik, bagus. Ya. Wa idza kanat musaghgharatan tu'rabu bimada Dan jika dia itu musaghgharah, ya, bentuknya itu tasghir, tu'rabu bimada. Maka diirabkan dengan apa? Tu'rabu bi'irabil ismil mufradi. Dia diirabkan dengan i'rab ismi mufrad. Ya. Kalau bentuk tasghir, maka kembali ke asalnya, yaitu i'rabnya dengan i'rab ismi mufrad. Jadi rofaknya dengan apa? Dengan bomba. yuka. Itu situ ukhayuka dengan domahnya itu yang menjadi tanda rofaknya sebagaimana pada isim mufrad. Hmm. Jadi syarat yang ini tidak terpenuhi. Ya. Syaratnya kan mukabbarah tadi isim yang lima tanda rofak dengan wawu salah satu syaratnya harus mukabbarah bukan musawwarah. Kalau musawwarah berarti tidak memenuhi syarat maka tanda rofaknya ketika rofak yang sebagaimana pada isim yang mufrad. Jadi salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa. Ya, artinya tanda rokoknya bukan dengan wau. Jadi empat syarat harus terpenuhi semuanya. <clears throat> Berikutnya, kalau Allah Taala, Allah Taala berkata, antum wa abaukum antum wa aba'ukum kalian dan ayah-ayah kalian di surah Al-Anbiya ayat yang ke-54 yang dibahas di sini pada lafaz aba mungkin ya aba aba di jana dari abun ayah apa kalau diidofahkan ya abuka misalnya abuka abukum namanya abad hadihi ini yang dimaksud tadi ya pada lafaz aba tersebut abau bima rufi'at dengan apa dia dirofakkan rufi'at bi dhammati dia dirofakkan dengan dhammah jadi dibaca a wa abau ya lafaz abau dibaca dengan dhammah itu sebagai tanda rofaknya jadi abau jamak dari abun atau abukum tadi dia dirapakan dengan boma. Kenapa? Lianna min syuruti rabiha bil wawi antakuna mufradatan wa hadhihi jam'un. Karena di antara syarat i'rabnya dengan wawu, i'rab pada al-asma al-khamsah itu dengan wawu adalah keadaannya mufrad. Padahal ini jamak abaukum situ jamak. Padahal syaratnya tadi harus mufrad. Dengan wawu dia harus mufrad. Kalau jamak berarti kan tidak memenuhi syarat sehingga dia rofaknya dengan boma tidak dengan wawu. Yang dibaca wa u ya, dengan boma di situ. dimana tarfa'uha dengan apa engkau merofakkannya? bom mati dengan bom dhammah. Walimadha rufi'at bom mati dan kenapa dia dirofakkan dengan dhammah? di annaha jam'u taksirin. Karena dia itu jamak taksir. Wa jam'u taksiri yurfa'u bom mati dan jamak taksir itu dirofakkan dengan bom mah. Ini sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya ya, tanda rofak dengan bom mah. Salah satunya adalah apa? Kemat taksir. Jadi ada ini bentuk kemat taksir. Sehingga ketika rofa dia dengan bohman. Dan tadi tidak memenuhi syarat pada al-asmal yang tandanya dengan wawu. Karena ini jamak bukan mufrad. Berikutnya, atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan dari beberapa contoh yang tadi? Tidak ada? Qala syairu qayyin berkata seorang ya, berkata penyair dari Qay kabilah salah satu kabilah di Arab sana Fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ri zu hafartu wa zu qawaitu. Tadi sudah dibacakan syiirnya. Maka sungguh air itu adalah air milik ayahku dan kakekku dan sumurku yang aku gali dan yang aku beri batu pada dindingnya. Kawa itu ya. takut dama tahrijuhu ya. Sudah terdahulu tahrijnya ah, alamat untuk hari ini. Ma taqulu fi apa yang engkau katakan pada du dalam syair tersebut? Hal hiya al asma'il khamsati? Apakah dia itu termasuk isim-isim yang lima? Termasuk atau tidak? Ini tidak ada jawabannya di sini ya. La, ya, tidak termasuk. Kenapa? Karena du di situ di makna Allah di ya, dalam syair ini du itu bermakna di sehingga tidak memenuhi syarat. Zu yang termasuk al-asma'ul khamsah tanda rafa'nya dengan wawu kalau zu tersebut bermakna sahib bermakna yang memiliki atau yang mempunyai. Adapun kalau zu itu bermakna alladzi seperti dalam PXR ini maka itu bukan termasuk al-asma'ul khamsah sehingga eh, ya, tanda Arabnya tidak dengan waw. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya ini juga tidak tertulis di surah Al-Anbiya ayat yang ke-54. Wallahu Dzul Fadlil Azim Wallahu dzul fadlil azim dan Allah yang mempunyai keutamaan yang agung yang besar. Ya. Zu di sini bermakna sahib yang mempunyai. Zu mina asma'il khamsati. Zu di sini dalam ayat ini termasuk al asma'ul khamsah. Marfu'atun bil wawi. Marfu' dengan wawu dirofakkan dengan wawu. Lianna syurupa fiha ta'ammatun. Karena syarat-syarat padanya itu tamah, sempurna. Memenuhi semua syarat-syarat yang ada. Yaitu mufrad, ya, kemudian mukabbarah, mubaf, mubafnya pada selainnya lim, kemudian tambah satu lagi apa? Bermakna sahib. Ya, khusus untuk itu ada tambahan syarat yaitu dia bermakna sahih syarat-syaratnya semua terpenuhi tam sempurna sehingga dia termasuk al asmal al asmaul khamsah tanda rafa'nya dengan wawu a'rib i'rabkan sama ini yang kita tulis juga sama wallahu dzul fadlil azim walaupun ayatnya berbeda ya alamatnya di surah al-anfal ayat yang ke-29 tapi sama ini. Wallahu zulfa'lil al azim. Sama. Eh, ayat ini. Allahu. Jadi dalam mengikrab, ketika dijumpai kata Allah ya, itu menyebutnya dengan ini lafzul di lafzul jalalah. Jadi tidak langsung disebut Allah gitu Tapi disebut dengan ungkapan lafzul jalalah sebagai bentuk adab kata Allah Taala. Karena kalau langsung disebut misalkan Allah itu mubtada, Allah itu fa'il atau mungkin maf'udi nanti bisa apa? Ya, dari sisi adab yang jelas kurang baik. Sehingga disebut dengan istilah lafzul jalalah di lafzul jalalah, lafaz kemuliaan. Ya. Lafzul jalalati, lafzul jalalah ini yakni lafaz Allah tersebut dalam ayat tersebut. Mubtada'un sebagai mubtada. Marfu'un, mubtada itu marfu'. Dibommati dengan bommah az-zahirati yang tampak. Wallahu, marfu' dengan bommah yang tampak. Kemudian zu, khobarul mubtada'i. Zu, itu sebagai khobar dari mubtada' khobar itu sebagai sebagaimana mubtada yaitu dia marfo khobar mubtada dia marfo bil wawi dengan wawu du jadi marfonya dengan wawu niabatan alil bommati sebagai ganti dari bommah kenapa li annahu minal asma ila khamsati karena dia termasuk al asma al khamsah tadi syarat-syarat terpenuhi semuanya secara sempurna bermakna sahih sehingga marfonya dengan wawu du Berikutnya. pulur rajulu. Orang mengatakan, "Hadza famuka." Ini mulutmu. Famuka, fam, famun, itu mulut. Ya. Ini mulutmu. Limada la turfa'u bil wawi famuka tersebut? Ya. Kenapa dia tidak dirofakan dengan wawu tidak ada wawu kan di sini famuka nggak ada wawunya berarti apa rofaknya tidak dengan wawu karena tidak ada wawu yang namanya tanda mestinya ada wawu tidak ada wawu berarti apa dia rofaknya tidak dengan wawu tapi dengan bomah di sini tapi sudah dijelaskan kenapa tidak rofaknya dengan uh, rofaknya tidak dengan wawu di anna min syuruti raf'il asma'il khamsati bil wawi antakuna su karena di antara syarat-syarat rofaknya isim-isim yang lima itu dengan wawu ya untuk isim ini lafaznya adalah fu ya khaliyatan minal mimi yang lepas dari min yang tidak ada minnya, fu tidak ada min. kalau famu kan ada min. ya, kalau ada min tidak memenuhi syarat yang memenuhi syarat apa kalau tidak ada min, itu fu seperti ini kalau fu tidak ada mim baru memenuhi syarat menjadi fu ka. Tanda rofaknya dengan wawunya ini baru memenuhi syarat. Fu ka. Pada fu ka pada fu ka tersebut itu tanda rofaknya dengan wawu. Dia memenuhi syarat sempurna syaratnya. Wahuna fiha mimun. Dan di sini tadi pada fa muka itu di situ ada mim. Ya. bimada narfa'uha dengan apa kita merofakkannya di mati dengan dhamma. Jadi kalau dengan mim pada famu itu rofaknya dengan dhamma. Kenapa? Limada? annaha ismun mufradun karena dia itu ismun mufrad. Famun itu mufrad. Maksudnya rofaknya dengan dhamma. Kalau kalau tidak menjadi mudhafan famun menjadi idhofahkan diidhofahkan pada mereka menjadi famuka. ini semua mufrad rofaknya dengan bomba tidak termasuk al asma al khamsah karena ada minnya yang termasuk al asma al khamsah kalau tidak ada minnya fuka dua lafadz ini sama artinya ya famuka dan fuka sama mulut gitu ya. sama berikutnya limaza atal muallifu bi alamatil wawi ba'da alamatil dhammati kenapa muallif mendatangkan tanda wawu sesudah tanda dhammah tanda asli dhammah sesudah itu ada beberapa tanda pengganti tapi mu'alif menyebutkan wawu dulu baru yang lain kenapa? Di lianna dhammata tidak usyi'at syarat wawan karena dhammah itu jika disempurnakan ya, dia akan menjadi wawu ya. maksudnya apa e, kemarin sudah dijelaskan ya dhammah kesesuaiannya dengan wawu mendekati wawu ya. u ya, itu sesuai atau mendekati dengan wawu jadi jika disempurnakan di Eh, sesuaikan akan menjadi wawu. Hmm. Sehingga sesudah boma disebutkan wawu dulu, baru yang lain. Hmm. Yang dekat dulu, yang ada hubungannya lebih dekat dulu, baru yang lain. A'rif, erapkan kalimat berikut ini. ada abuka waro'aka ayahmu duduk di belakangmu. ada fi'lun si fi'l maudin abu fa'ilun dalam kalimat ini abu sebagai fa'il marfu'un marfu' ya. wa alamatu raf'ihi al wawu tanda rafa'nya itu dengan wawu niyabatan alih dhammati sebagai ganti dari dhammah li'annahu minal asma'il khamsati karena dia itu termasuk isim-isim yang lima wa abu Mudafun. wal kafu Mudafun ilaihi dan abu di situ sudah membawa kaf sebagai mudhaf ilahnya. Syarat-syarat terpenuhi, ya. syarat-syarat yang ada, empat syarat terpenuhi semuanya. Ya Abu di sini termasuk al asma al khamsa. Contoh berikutnya, Ja'a abawani, datang dua orang ayah. Ja'a fi'lun maudin, ja'a ini fi'l maudin. Abawani, dua orang ayah. Ya jumlahnya dua ya fa'ilun marfu'un sebagai fa'il dia marfu' wa alamatu raf'ihi al alifu tanda rafa'nya itu dengan alif wala yurfa'u bil wawi dan tidak dirafakan dengan wawu abawani alifnya di sini ini yang menjadi tanda rafa'nya. alif Bukan wawunya di sini. Ada ini ada wawu ada alif. Ya. Abawan yang menjadi tanda rofa yang mana? Alifnya ini. Walaupun ada wawu, tapi wawu ini bukan tanda rofa. Hmm. Bahkan sebenarnya wawu ini asli dari lafaz abawan tersebut. Asli dari abun tersebut. Hmm. Jadi bukan tanda rofahnya li'annahu ya, tadi ya tanda rafanya dengan alif tidak dirafakan dengan wawu kenapa li'annahu faqada syaratul ifradi karena dia itu kehilangan syarat ifrad ya, syarat harusnya mufrad ya, pada al asma al khamsah kan syaratnya harus mufrad pada kemudian dia apa idhua musanna dia itu musanna sehingga tidak memenuhi syarat syaratnya harus mufrad padahal ini musanna maka tidak memenuhi syarat kehilangan syarat yang pertama itu syarat mufrad tadi sehingga apa rofaknya tidak dengan wawu tetapi dia dengan alif dan untuk musanna ya dengan alif itu yang akan dibahas berikutnya insyaallah sebelumnya ada yang ditanyakan? Soalnya saya apa itu benar semua. semua insya Allah. Kan, Artinya tentang itu bukan. Ya, ini al bukan. Ini semua biasa. Itu benar. Benar seperti ini, Dan semuanya dipakai. Ya ada yang mendapat famuka, ada yang mendapat suka, Tinggal memilih. Artinya sama, maknanya sama, tapi berbeda lafaz, berbeda bunyi. dari sopannya, sopan yang mana? Pramuka sama suka, baiknya. Nah, Allah alam sama sebenarnya sama ya. Kalau dua ini loh, dua ini kelihatannya sama. Karena di sana juga ada lafal-lafal yang lain untuk sekitar mulut ya. Ada lisan yang tidak bisa dengan uh, syarafatun bibir ya jadi sesuai dengan siaknya kebutuhannya untuk yang mana yang ditekankan kalau secara umum famun kalau diidofakan baru yang suka yang jelas kalau yang suka kan dia harus mengubah tidak bisa sendirian kalau mau yang sendirian ya gunakan yang dengan ini famun misalnya menunjuk ya haza famun ini mulut ini dengan lafaz yang ini haza famun ini iya, iya, mulut iya. tidak bisa haza fu tidak bisa tadi tidak memenuhi syarat kan dia harus mudhof kalau tidak mudhof ya tidak bisa tidak bisa dengan wau. ya sudah kembali ke yang ini jadi ya, yang fuka dia digunakan ya harus ketika hanya mudhof saja ya seperti yang lainnya kelima limanya itu semua harus mubah untuk tandanya dengan wawu kalau kalau tidak mudhof berbeda nanti lafadznya abuka kalau tidak mudhof kan abun tidak ada wawu akuka akun kamuka amun suka tadi famun itu itu tidak ada ya dia harus mudhof tidak bisa atau zoom tidak ada itu harus mudah kalau yang lainnya bisa uh, apa bentuk isim tanpa tanpa idhofah abun akun pamun pamun kemarin yang diperselisihkan hanun baru ketika menjadi mubah memenuhi syarat tadi dengan wau abuka akuka kamuka ki kamuki ka seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Dulu yang bermakna halal itu sekarang atau sering Sekarang. Tadi hanya mungkin di beberapa atau di sebagian lokat atau dialek atau tadi beberapa kabilah saja tidak semuanya yang kebanyakan yang kita jumpai dari mungkin dari Al-Quran, dari hadis dan misalnya itu zuhud itu bermana fahid kebanyakannya. Tapi tadi ada yang juga bermana kalau itu yang harus hati-hati. Untuk tahu, untuk mengetahuinya bagaimana ya, perhatikan siapul kalam, konteks kalimatnya bagaimana. Zu hafartu, zu kemudian kalau sesudahnya fi'il, hafartu kan fi'il, kan tidak mungkin itu kok memiliki aku menggali kan nggak nggak nyambung ya seandainya itu bermana sahib du hafartu aku eh, yang memiliki aku menggali kan nggak nggak nyambung berarti yang semacam ini dia bermana alladhi alladhi hafartu jadi untuk mengetahuinya di, di, dicek diperhatikan siapa kalam Kalau itu bisa diganti dengan aladi dan cocok, berarti itu yang bermana aladi. Kalau diganti aladi tidak cocok, berarti itu yang bermana sahid. Ya, tinggal diganti aja antara sahid dan aladi. Ya. Jadi ketika menjumpai itu untuk mengetahui maknanya diganti zu hafartu sahibu hafartu tidak cocok kan aladi hafartu cocok berarti ini yang bermana aladi zul fadlil azim sahibul fadlil azim cocok. Berarti ini yang bermakna sahib. Kalau aladi al-fadlil azim tidak cocok, tidak sesuai. Berarti itu yang bermakna sahib. Jadi untuk mengetahui maknanya ganti saja dengan sahih atau dengan aladi Mana yang lebih pas, lebih sesuai itu yang benar. Dan tadi kebanyakan yang bermakna sahib. Yang kita jumpai dalam apa dari ayat-ayat dari hadis-hadis ya, dari yang ada itu seperti itu. Wallahan kalau yang di sana ya. Kalau yang keseharian di sana bisa tanya yang tidak pernah ke sana. Ya. Yang mau D ini mudakar saja berarti ya. Kalau maruf beda maksudnya. Nah, hanya mudakar saja itu. Mudakar syaratnya. Ini tidak disebutkan. Jadi itu hanya mudakar. Ini kalau mau anas kan lapaknya zatu. Hmm. sudah berbeda lagi dan ini juga tidak termasuk. Ya, tidak termasuk al-asmaul khamsah. Jadi hanya lafal-lafal ini mungkin tidak, ya mungkin kurang disebutkan. Allah Ini hanya yang mudakar saja. Aku juga demikian yang mudakar. Uktu tidak termasuk. Ukti, uktuka ya, tidak termasuk. Jadi hanya ini yang mungkin bisa, bisa ditambahkan ya. Hanya yang mudakar yang laki-laki. Ada lagi? Kalau abun muanasnya apa? umum ya ibu juga tidak termasuk hmm, ya ini bisa ditambahkan sebagai catatan satu ada lagi Jadi ini tanda rofa yang wawu ada pada dua tempat. Alhamdulillah sudah dibahas. Kemudian yang berikutnya, tanda pengganti yang lain adalah alif. Pengganti dari doma yaitu alif. Hanya pada satu tempat yaitu isim musanna. Bisa dibaca dulu, dipelajari. Nanti pembahasannya insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah allah bihamdika asyhadu an la ilaha